Pak Alex? Ya, selamat siang Pak. Iya, silakan Pak. Ya, saya pikir urusan bajak membajak di tenaga kerjaan itu bagus itu untuk profesionalisme. Terutama coba kita lihat di sektor sepak bola ya. Dalam bajak membajak atau jual beli tenaga kerjaannya itu atau pemainnya itu sangat tinggi dan bisa menjadi sumber kesejahteraan. Tapi jangan seperti bajak laut aja seperti yang di Afrika sana begitu jadi saya pikir hal-hal seperti ini tidak perlu dicegah dan biarkan saja menjadi sebuah pasar yang bisa mensejahterakan lebih banyak orang terima kasih terima kasih Pak Alex siang Pak Budi selamat siang silakan Pak saya pikir ini wajar ya seperti yang Bapak sebelumnya tadi bilang bahwa itu kan intinya persaingan ya kompetisi dia melihat ada SDM yang bagus berkualitas ya ya bajak gitu dia ambil gitu. jadi bukan suatu hal yang bersifat pelanggaran gitu karena mungkin di hobi mungkin sellernya lebih tinggi dan benefitnya juga lebih besar mungkin mereka um, lari ke sana gitu saya pikir wajar lah kasih